Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال Allah Ta'ala في كتابه karim Ya أيها الذين آمنوا haqqa الله حق تقاته ولا illa إلا وأنتم muslimun أما بعد معاشر muslimin rahimani wa الله Pada malam kali ini insya Allah kita akan meneruskan pembahasan dari Kutaib Makarimul Akhlak akhlak-akhlak yang mulia yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pada <clears throat> pembahasan beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan jenis akhlak yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, al Khalik, pencipta alam semesta ini, pencipta makhluk semuanya. Yaitu dengan tiga hal. Yang pertama yaitu berakhlak Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerima khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkannya. Yang kedua, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikannya. Yang ketiga, menerima ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan keridoan. Kemudian pada kali ini insya Allah kita akan masuk pada jenis akhlak yang kedua. Ada halaman 25. Athani jenis akhlak yang kedua dari akhlak yang mulia yaitu husnul khuluqi fi muamalatil khalqi. Berakhlak mulia ketika bermuamalah, bergaul dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amma adapun husnul khuluqi ma'al makhluk, akhlak mulia terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, fa'arafahu ba'duhum. Maka pengertian dari akhlak yang mulia tersebut telah dijelaskan oleh sebagian ulama. Wa minhum di antara penjelasan tersebut yang dinukilkan oleh Syekh di sini yaitu penjelasan dari <clears throat> Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Beliau mengatakan akhlak yang mulia terhadap makhluk adalah bi annahu kaful adza wa badlun nadza wa talaqatul wajhi ya akhlak yang mulia terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala pengertiannya adalah kaful adza mencegah gangguan mencegah suatu yang membahayakan wa badlun yaitu mencurahkan memberikan an-nada kebaikan-kebaikan kemanfaatan-kemanfaatan wa talaqatul wajhi Yang ketiga yaitu talaqatul wajah. Berwajah yang berseri-seri, ya. Ini <clears throat> akhlak mulia yang dipilih, pengertian akhlak mulia yang dipilih oleh saya Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Karena disebutkan di sini nanti yaitu penjelasan yang uh, ringkas ya, akan tapi mencakup seluruh kebaikan-kebaikan yang yang ada. Tayyib. Awalan yang pertama beliau mulai menjelaskan secara terperinci dari takrif akhlak mulia kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makna kafil ada pengertian dari mencegah gangguan ya. yaitu an yakufal insanu adahu an goirihi pengertian dari mencegah gangguan adalah al-insan manusia an yakufa yaitu menggagalkan, menghilangkan adahu gangguannya an goirihi terhadap selainnya yaitu tidak berbuat onar, tidak mengganggu orang yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan kaful ada, mencegah gangguan. Sawaun kana hadal ada ya bil mal. Sama saja Apakah gangguan tersebut berhubungan dengan harta manusia yang lainnya? Au yata'allaqu bin nafs atau gangguan tersebut berhubungan dengan an-nafs nyawa berhubungan dengan jiwa ya. Au yata'allaqu bil atau gangguan tersebut <clears throat> berhubungan dengan kehormatan Faman lam yakuf faman lam yakufa adahu anil khalqi barang siapa yang tidak mencegah gangguan dirinya dari manusia yang lainnya falaisa bihasanil khuluqi maka perbuatannya tersebut bukanlah akhlak yang mulia bal huwa sayyul khuluqi ah, tapi yang lebih tepat perbuatannya tersebut dinamakan apa? Sayyul khuluq, akhlak yang tercela. Ini pengertian pertama dari takrif ini. Makna kaful adza. Yaitu berusaha manusia itu menggagalkan, menggugurkan, menghindarkan gangguan-gangguan terhadap manusia yang lainnya. Ya. Penjelasannya di sini terkait hubungannya dengan harta atau jiwa, tubuh manusia, fisik manusia, atau kehormatan manusia yang lainnya. Maka segala bentuk gangguan <clears throat> apabila dia itu mampu menghindarkannya, dia itu dikatakan akhirnya di sini sebagai khusnul khuluq, akhlak yang mulia. Adapun saat dia dia itu mengganggu hartanya orang yang lainnya, baik itu dengan cara mencuri, merampas dan sebutan-sebutan yang lainnya, maka ini telah berakhlak buruk terkait dengan jiwa <clears throat> manusia, misalkan melukai manusia yang lainnya atau bahkan membunuhnya, berarti dia itu tidak berakhlak mulia kepada al makhluk manusia yang lainnya atau berhubungan dengan kehormatan seorang. <clears throat> dia tidak menjaga kehormatan saudaranya. Mungkin <clears throat> mengolok-olok saudaranya, ya. Mengecek-ngecek saudaranya, mencela saudaranya, ini bagian dari akhlak yang tercela. Ya. Adapun akhlak yang mulia senantiasa menghormati, ya. memuliakan harta orang lain, ya. manusia yang lainnya, memuliakan jiwa, fisik manusia yang lainnya, memuliakan <clears throat> kehormatan manusia yang lainnya. Maka seandainya ini dipenuhi, dia dikatakan atau perbuatan yang dikatakan sebagai akhlak yang mulia. Taib. Waqat a'lana Rasul sallallahu alaihi wasallam hurmata dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan tentang kemuliaan hal-hal yang disebut di atas. Harta yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Kehormatan yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Dan juga an-nafs, jiwa yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Ini adalah suatu yang dihormati sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diumumkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi a'dhami majma'in yaitu di tempat yang paling mulia ijtama fihi bi ummatihi yang <clears throat> umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkumpul atau berkumpul dalam tempat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, mengatakan kepada <clears throat> para sahabatnya, Inna dima'akum sesungguhnya darah-darah kalian yaitu jiwa kalian wa amwalakum dan juga harta-harta kalian wa aradakum dan kehormatan-kehormatan kalian haramun adalah sesuatu yang dimuliakan sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang dilindungi. Kahurmati yaumikum hada seperti dimuliakannya hari ini yaitu hari hari Arafah. Fi syahrikum hadza <clears throat> seperti dimuliakannya bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza di negerimu ini yaitu di apa? Al-Haram ini ya. Taib, ini pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya dima yaitu jiwa yang dimiliki oleh seorang, wa amwal, harta yang dimiliki seorang, wa arad kehormatan yang dimiliki seorang adalah suatu yang dilindungi. Nah, tidak boleh dilukai, tidak boleh diambil kecuali dengan al-haq, dengan kebenaran. Seandainya tidak melalui jalan yang benar, dia telah dikatakan perbuatannya adalah perbuatan yang sayyul khuluq, akhlak yang yang tercela. Taib. Idza kana rajulun seandainya ada lelaki ya tadi yaitu dia melukai alannas manusia yang lainnya bi akhdil mal dengan mengambil harta yang dimiliki manusia yang lain tersebut. Aw <clears throat> ya tadi alannas bil ghish atau mengambil harta manusia yang lain yang tersebut bil ghish dengan menipu ya Au tadi 'alan nas bil khianah. <clears throat> Melukai manusia, mengambil hartanya tersebut bil khianah dengan mengkhianatinya. Masya Allah. Au tadi 'alan nas bidorbi wal wal jinayah. Atau melukai manusia dengan memukulnya atau melukainya, al jinayah, melukainya. Au tadi 'alan nas atau <clears throat> melukai manusia bisabbi wal ghibah dengan mencelanya, dengan mengibahnya, ya. Fala yakunu hada hasanal khuluqi ma'annas. Orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut tersebut, maka dia tidak berakhlak mulia terhadap manusia yang lainnya, ya. <clears throat> Karena apa? Mengambil harta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil yaitu di sini anafs, ya. <clears throat> Jiwa seorang dilukai tanpa hak, tanpa suatu yang benar. Kemudian mengambil kehormatan saudara yang lainnya tanpa melalui jalan yang benar, yaitu dengan cara mencelanya, dengan cara mengibahnya. Maka yang demikian tersebut adalah bentuk akhlak yang tercela kepada manusia yang yang dilukai tersebut. ya. Li'annahu yang demikian tersebut dikarenakan lam yakufa adahu anhum. Ini ya. Karena mereka tidak mencegah gangguan terhadap manusia yang lainnya tadi. Wa ya'dumu ismu dzalika <clears throat> dan dosanya ini semakin besar. kullamas ketika kana muwajjihan ilaman lahu haqqun 'alaika akbar. Ketika akhlak tercela tersebut, ya, hak-hak tersebut ini adalah kepada orang-orang yang memiliki hak kepada kalian dengan hak yang paling besar. Ya. Maka ketika seorang <clears throat> dia itu mengambil haknya orang yang paling mulia, yang berat dia itu seharusnya memuliakannya, akan tapi dia itu sebaliknya tidak memuliakannya, maka ini dosanya adalah semakin semakin besar. Ya. Tayyib. Ini praktek yang disebutkan oleh muallif di sini terkait dengan makna yang pertama atau bagian yang pertama dari takrif akhlak yang mulia ini. Kaful ada, mencegah gangguan dari manusia yang, yang lainnya terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan, terkait dengan dengan jiwa. Taib. Kemudian beliau menjelaskan paragraf selanjutnya yaitu <clears throat> dosa yang paling besar di antara dosa-dosa akhlak yang yang buruk tersebut fal isaatu ilal walidaini masalan maka berbuat buruk kepada kedua orang tua a'dham dosanya ini lebih, besar minal isaati ila ghairihima ya, daripada berbuat buruk kepada selain selain keduanya karena apa kedua orang tua ini haknya adalah paling besar setelah Allah Subhanahu wa taala manusia atau makhluk yang paling dihormati, <clears throat> yang paling eh, dimuliakan, yaitu kedua orang tua ini. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ini disebutkan yaitu ibumu, ibumu, ibumu, kemudian bapakmu. Ya. Kemudian bapakmu ini menunjukkan bahwasanya di antara manusia yang paling layak untuk dihormati adalah kedua orang orang tua. Seandainya dia itu berakhlak buruk kepada kedua orang tua, dan juga berakak bulu kepada yang lainnya, dosanya ini lebih besar berakak bulu kepada orang tua. Karena haknya ini adalah lebih besar yang seharusnya dia itu menunaikannya. Taib walisaatu ilal aqarib <clears throat> dan berbuat buruk kepada keluarga dekat a'dham. Ini dosanya lebih besar minal isaati ilal abaid ya. <clears throat> daripada berbuat buruk kepada al abaid yaitu keluarga yang yang jauh. Ya, keluarga yang yang jauh. Karena <clears throat> keluarga yang dekat ini lebih berat untuk dimuliakan ya daripada keluarga-keluarga yang yang jauh. Tayyib walisaatu isaatu ilal jiran a'dham minal isaati ila man laisu jiranan lak. Dan berbuat buruk kepada tetangga ini dosanya lebih besar daripada berbuat buruk kepada orang-orang yang statusnya bukan tetangga tetangga kalian ini kan Taib walihada qala Nabi alaihi salatu wasalam Oleh sebab inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahi demi Allah la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min demi Allah tidak <clears throat> beriman dengan keimanan yang sempurna Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebanyak tiga kali Masya Allah ini yang kita pelajari kemarin taukid di sini diulang-ulang. Pertama di sini lafdul qasam ini kan yaitu pernyataan wallahi ini, ini untuk <clears throat> untuk taukid ya. Yaitu menguatkan suatu berita. Kemudian diulang lagi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ini menunjukkan <clears throat> bahwasanya suatu yang akan dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang besar, suatu yang manusia itu banyak melanggarnya Qalu Kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Man ya Rasulullah? Siapakah wahai Rasulullah orang-orang yang tidak beriman dengan keimanan yang sempurna tersebut? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Man la ya'man jaruhu iqahu. Ini kan? Yaitu seorang yang tetangganya itu tidak aman karena keburukan yang dia lakukan. Ya. Kan? Misalkan dengar suaranya aja sudah takut, sudah resah gitu ya. Kan? Ini masya Allah, ini apa keimanan yang tidak <clears throat> tidak sempurna. Misalkan kendaraannya belum lagi nanti di rumah gaduh dan seterusnya, ini adalah tetangga yang yang buruk, tetangga yang buruk yang tidak <clears throat> menerapkan akhlak yang yang mulia. Dan di sini dikatakan dia itu seandainya dia itu orang yang muslim ya, Ah, tapi keimanan yang dia miliki adalah keimanan yang tidak yang tidak sempurna. Karena tetangga yang ada di sekitarnya dengan adanya dia ini bukan merasa tentram, merasa nyaman dan seterusnya. Ah, tapi dengan adanya dia, dia itu malah merasa tidak nyaman. Gitu. Taib. Akan ah, tapi di sini kaitannya yaitu bahwa ikhwahu ya, karena kejelekannya, bukan ketidaknyamanan karena dia itu berakhlak mulia. Ya. Nah ini ya, <clears throat> lain kalau yang demikian tersebut. Maka di sini disebutkan ketidaknyamanan yang tersebut, ketidaktenangan yang tersebut bawa ikohu karena keburukan, kejelekan yang dilakukan oleh tetangga tersebut. Baik, ini penjelasan yang pertama terkait dengan takrif akhlak yang mulia, yaitu mencegah gangguan terhadap manusia yang yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuknya sangat banyak sekali Syekh di sini <clears throat> cuman meringkas sedikit permasalahan untuk memahaman kita bagaimana maksud dari kaful adl tersebut. Prakteknya akan tapi banyak sekali. Tidak hanya disebutkan misalkan di dalam kehidupan rumah tangga misalkan atau <clears throat> dalam berteman misalkan tidak demikian. Akan tapi ini sifatnya dimanapun dimanapun berada ya. Dimanapun berada ketika dia itu bergaul dengan manusia maka usaha yang pertama agar dia itu bisa mewujudkan akhlak yang mulia yaitu kaful ada <clears throat> Mencegah gangguan ini terjadi kepada manusia yang yang lainnya. Adapun ini bentuknya sangat banyak sekali terkait dengan ada yang muncul dari misalkan dari tangan, dari kaki, dari lesan, dari pandangan, dari sikap, dari perbuatan, ini ya, dari omongan ini juga termasuk bagian dari dari ada ya. bagian dari ada seandainya dia itu suka memukul suka apa me, ini nyaduk mendang gitu kan terus kemudian <clears throat> pandangan dengan pandangan yang sinis misalkan terus kemudian dengan lesan yang suka mencela misalkan dan seterusnya maka ini bagian dari ada bagian gangguan yang seharusnya seorang itu meng, menghindarinya ini poin yang pertama, bagian yang pertama dari kaful ada, menghindari gangguan. Selanjutnya bagian yang kedua <clears throat> dari <clears throat> rangkaian pengertian dari akhlak yang mulia tersebut adalah badlun nada. <clears throat> menebarkan kebaikan. An-nada yang dimaksud dengan an-nada di sini huwal karam wal jud yaitu kedermawanan dan apa mudah memberi ya sama ini al karom wal jud ini maknanya hampir hampir sama yaitu ke kedermawanan yakni jadi maksudnya ketika digabungkan kalau nada itu adalah kedermawanan, kalau badlun itu dari kata badal yaitu apa? mengusahakan. Menebarkan kebaikan kalau diartikan secara luas yakni antabdulal karom wal jud. Maksudnya adalah engkau mengusahakan al karom, yaitu kemuliaan <clears throat> berupa suka memberi, wal yaitu berderma kepada yang lainnya. Wal karomu, nah ini pengertian atau penjelasan selanjutnya. Wal karomu yang dimaksud dengan al karom kedermawanan di sini laisa kama yadunnuhu ba'dun nas bukan sebagaimana disangka oleh sebagian dari manusia. Maksudnya apa? Persangkaan manusia ini keliru. Mereka apa yang mereka sangkakan? Wa antabdulal mal. Yaitu yang dimaksud dengan dermawan adalah <clears throat> dia memberikan harta. Itu saja Ini prasangka atau perkiraan keyakinan sebagian dari manusia. Ini adalah laisa kama Bukan demikian yang dimaksud di dalam di dalam an-nada di sini. <clears throat> Bal akan tetapi makna yang sebenarnya, makna yang utuh terkait dengan an-nada al-karam wal jud adalah yakunu fi badlin nafsi wa fi badlil jadi jahi wa fi badlil mali. Adalah dia mulia dengan hart, dengan jiwa yang dia miliki, dengan tenaga yang dia miliki, dia mulia, dia derma dengan kehormatan atau kedudukan yang dia miliki dia <clears throat> mulia, dia berderma dengan harta yang mereka yang mereka miliki. Ya. Tidak hanya terkait dengan permasalahan harta saja. Kedermawanan berupa an tenaga yang dia miliki, fisik yang dia miliki, dan juga terkait dengan al kedudukan, kehormatan, pangkat yang dia miliki. Ya. Ini kalau diberikan <clears throat> di atas jalan kebaikan, maka juga masuk ke dalam bagian badlun nada, mencurahkan <clears throat> kedermawanan, kepada yang yang lainnya. Taib. Ini catatan dari beliau untuk meluruskan sebagian dari kesalahan manusia yang menyangka bahwa saya dermawan ini adalah terkait dengan masalah harta saja. Ah, tapi makna yang sebenarnya tidak demikian. Seluruh kebaikan ketika ini diberikan kepada yang lainnya, maka ini masuk bagian dari al-karam wal jud, ya, kemuliaan, kedermawanan. Faida ra'aina syakhsan, <clears throat> maka jika kita telah melihat seseorang di hawa nas mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang lainnya wa yusaiduhum membantu hajat-hajat mereka wa yatawajjahu fi su'unihim dan mengarahkan urusan-urusan mereka ila man la yastati'unal wusula ilaihi yaitu <clears throat> dari orang-orang yang tidak mampu untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Wayan suru ilmuhu bainan nas. Dan juga membagi-bagi ilmu yang dia miliki kepada manusia-manusia yang lainnya. Wa maluhu malahu bainan nas. Dia juga membagikan harta-harta yang dia miliki kepada manusia yang lainnya. Fa inna nasifahu bi husnil khuluqi. Maka sama saja perbuatan yang <clears throat> disebutkan tadi semua kita sifati kita namakan sebagai akhlak yang mulia. Ya. Tidak ada jenis yang <clears throat> keberapa yang terakhir saja, yaitu memberikan harta mereka kepada yang lainnya. Tidak. Ah, tapi yang dia itu <clears throat> bisa memberikan atau menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan manusia yang lainnya. Baik itu terkait dengan harta secara fisik atau yang lainnya. Ya. Kebutuhan <clears throat> misalkan bantuan tenaga, kebutuhan nasihat, ya, dan seterusnya. Ini bagian dari badlun nada, kemudian membantu mereka dari apa-apa yang mereka butuhkan berupa bantuan terus kemudian menyebar ilmu dan di antara yang terakhir di sini adalah menyebar atau membagikan harta mereka kepada manusia yang yang lainnya maka ini hukumnya satu yaitu husnul khuluq al jud al karam dan juga disebut sebagai an nada ya li'annahu badlun nada semua dijadikan satu karena dia itu telah menebarkan suatu kebaikan Walihada oleh sebab inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittakillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa isai atal hasanata tamkuha. Ikutilah kejelekan yang telah engkau lakukan dengan berbuat baik. Tamkuha niscaya kebaikan tersebut bisa menghapus dosa-dosa kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang yang mulia ya. Ini pesan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan berakhlak mulia kepada manusia yang lainnya. Taib ini penjelasan yang kedua di antara bagian takrif definisi dari akhlak yang mulia. Yang pertama yaitu menghindarkan gangguan, mencegah gangguan dari manusia yang lainnya. Bagian yang kedua yaitu gangguan yang sudah dihilangkan kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia, gitu kan? Ini bagian yang yang kedua. <clears throat> Wa min mukhalaqatin nas bi khuluqin hasan dan di antara bagian atau bentuk berakhlak mulia kepada manusia dengan akhlak yang baik adalah annaka ketika engkau idza zulimta <clears throat> apabila engkau itu didolimi oleh saudaramu au <clears throat> usia ilaika atau saudaramu telah berbuat baik eh berbuat jelek kepadamu fa innaka ta'fu wa tasfah ini kan engkau memaafkan perbuatan kedoliman tersebut engkau memaafkan keburukan tersebut dan hatimu ini merasa lapang ya tidak difikirkan, tidak diangan-angan, tidak apa digelisahkan dengan kedoliman atau <clears throat> perbuatan buruk yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Ya, masya Allah. Wakat <clears throat> imtadahallahul afina anin nas. Ya. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Seandainya manusia itu didolimi, manusia itu <clears throat> dicelakai oleh saudara yang lainnya, kemudian dia maafkannya, Kemudian dia sabar berlapang dada atas perbuatan saudaranya tersebut. Ini adalah bagian dari akhlak, akhlak mulia. Artinya apa? Dia itu tidak membalas keburukan. Ya, tidak membalas keburukan. Meskipun <clears throat> seandainya dia itu membalas keburukan dengan keburukan yang sama, ini diperbolehkan ya. Dalam artian yaitu apa? Misalkan uh, kisah dan seterusnya ini diperbolehkan akan tapi model maafkan ini adalah bentuk dari akhlak yang yang mulia ya. bentuk dari akhlak yang mulia bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang suka maafkan kesalahan manusia yang lainnya ya Masya Allah faqala fi ahli jannah ketika Allah Subhanahu wa taala <coughs> mensifati penduduk surga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladina penduduk surga adalah orang-orang yang amalannya yungfikuna fisarra wadharra. Mereka suka menginfakkan harta mereka fisarra dalam kondisi lapang wadharra dalam kondisi sempit wal kadhiminal ghaidha dan orang-orang yang menahan rasa marah kan? padahal dia itu mampu untuk berbuat marah misalkan seorang guru terus muridnya itu apa kecil gitu kan seandainya dia itu mampu berbuat marah tapi dia itu apa menahannya. Ya. Ini wal kadhimin al ghaidha. Orang tua misalkan dia itu punya kekuatan untuk marah kepada anaknya. Seorang pemimpin, seorang apalagi atasan yang dia itu mampu <clears throat> untuk apa marah kepada bawahannya kepada karyawannya sebenarnya mampu akan tapi dia itu menahan rasa marah tersebut maka disifati ini adalah salah satu dari sifat <clears throat> amalan orang-orang yang nanti menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal afina Nah, disebutkan di sini bagian dari sifat ahli surga adalah suka memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Disebutkan di sini dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. <clears throat> Taib. Ini satu faedah yang disebutkan oleh <clears throat> dosen kami waktu di Mahat dulu. Jadi ujung-ujungnya ayat ini ada kaitannya dengan satu ayat yang yang dibacakan atau satu ayat yang dibacakan ujungnya ini ada kaitannya. Kalau tadi dalam ayat ini disebutkan yaitu berinfak <clears throat> ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, kemudian menahan rasa marah, kemudian memaafkan kesalahan manusia yang lainnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin ini menunjukkan bahwasanya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit ini adalah ihsan. Ini berbuat kebaikan ya, amal yang dicintai oleh Allah. Wal kadiminal ghaidha, yaitu orang yang <clears throat> menahan rasa marah ini juga termasuk alisan. Suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Ini juga bagian dari ihsan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, antum tandai ayat-ayat yang demikian tersebut misalkan panjang kemudian berakhir dengan misalkan sifat Allah Subhanahu wa taala, misalkan kabar-kabar dan seterusnya, ini ada kaitannya dengan satu ayat yang disebutkan di mulai di ujung sampai <clears throat> sebelum akhir tersebut, ya. Taib. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman masih terkait dengan bagian dari akhlak yang mulia memaafkan kesalahan manusia yang lainnya dan juga berlapang dada atas kesalahan atau kedoliman yang dilakukan oleh saudara yang lainnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa antafu wa aqrabul taqwa dan ketika kalian memaafkan kesalahan saudaramu memaafkan kedoliman saudaramu engkau tidak mengambil hak dari kedoliman tersebut aqrabul taqwa yang demikian tersebut mendekatkan kalian atau lebih dekat dengan ketakwaan Artinya apa? Memudahkan kalian untuk berbuat takwa. Ini orang-orang yang suka memaafkan kesalahan yang lainnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu." Dan daklah mereka orang-orang yang <clears throat> telah didolimi memaafkan kesalahan orang yang telah melakukannya. Wal yasfahu dan daklah dia itu berlapang dada terhadap kedoliman tersebut. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala <clears throat> bagi orang-orang yang didolimi oleh saudara-saudara yang yang lainnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman afa wa aslaha <clears throat> fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang afa yaitu mengampuni, maafkan kesalahan yang lainnya, wa aslaha dan memperbaiki, ya. Wa aslaha yaitu maafkan kemudian memperbaiki hubungannya, fa ajruhu 'ala Allah maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara akhlak mulia yang disebutkan oleh mualif <clears throat> oleh pengarang kitab ini terkait dengan bagian dari akhlak yang mulia. Ketika seorang didolimi, ketika seorang dia itu <clears throat> diciderai, gitu kan? <clears throat> dia itu dilukai perasaannya, misalkan dilukai fisiknya, maka tindakan yang tepat. Orang yang mulia adalah maafkan kesalahan orang tersebut dan berlapang dada dada <clears throat> terhadap kedoliman yang dilakukan orang tersebut. Ini penjelasan yang yang kedua. Wa kullu insanin <clears throat> yattasilu binas. Dan setiap manusia ini pasti berhubungan dengan manusia yang lainnya, ya. Setiap manusia ini pasti dia itu punya hubungan dengan manusia yang lainnya. Tidak mungkin dia itu hidup sendirian memenuhi kebutuhannya sendirian. Tidak mungkin itu ter terjadi. Nah, tapi setiap manusia pasti berhubungan dengan manusia yang, yang lainnya. <clears throat> Fala budda an yajida minan nas syai'an minal isa'a. Ya. <clears throat> Pasti <clears throat> karena bergaulnya dia dengan manusia didapati dalam pergaulan tersebut sedikit atau banyak yaitu al-isa'a, perbuatan jelek ya, perbuatan jelek atau kedoliman. Famaukifuhu min hadil isa'ah maka sikap yang tepat ketika saudara kita berbuat kejelekan kepada kita an ya'fwa wa yasfah iya kan? yaitu mengampuni memaafkan kesalahan mereka dan kita apa menahan diri berlapang dada atas kedoliman atau kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap terhadap diri kita. ya masya Allah famaukifuhu min hadil isaah maka sikap yang baik dari bentuk kejelekan ini adalah kita maafkan kesalahan tersebut dan juga berlapang dada bersabar atas kesalahan yang dia lakukan kepada diri-diri kita. Wal ya'lam dan tidaklah dia yakin, ya. Kalau tadi apa perbuatan yang disebutkan sikapnya adalah dia maafkan, wal ya'lam ilmal yakin. Hendaklah dia yakin dengan seyakin-yakinnya annahu bi afwihi wa sahfihi wa safhihi dengan memaafkan orang tersebut dengan belapang dada atas <clears throat> kesalahan yang dia yang orang tersebut dilakukan pada diri kita wa mujazatihi bil husna ini dan membalasnya dengan kebaikan saufa nataqabbalal adawata bainahu wa bain akhihi ila wilayatin wasodakotin. Masya Allah. Ini kan? Maka <clears throat> kalau ini sudah diterapkan, saufa nataqallab berubah ya. Apa ini? Tangkolibu ya, saufa tangkolibu akan berubah al adawatu keburukan-keburukan bainahu wa baina keburukan atau permusuhan di antara dia dengan saudaranya tersebut ila wilayatin wa sodakotin yang awalnya ini bermusuh-musuhan, maka kalau seandainya salah satu di antara mereka maafkan, sabar terhadap kedoliman tersebut, ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? wilayatin, teman yang baik, wasodakotin dan persahabatan yang yang baik. Ya, masya Allah. nah ini cara yang tepat ketika kita itu didolimi oleh saudara kita yang lainnya. Ketika kita <clears throat> dicelakai oleh saudara yang lainnya. Hendaknya kita memaafkan kesalahan tersebut, kemudian kita berlapang dada, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang sebenarnya itu apa sebab permusuhan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab pertemanan, kasih sayang diantara orang tersebut. Masya Allah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Maka kebaikan ini berbeda dengan keburukan. <clears throat> Kebaikan ini tidak sama dengan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, Idfa maka balaslah dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Fa idzalladzi bainaka wa bainahu adawah, maka seandainya terjadi al-adawah permusuhan di antara kamu dengan ya dengan musuhmu tersebut ka'annahu waliyun hamim ini kan ini seakan-akan <clears throat> ini bukan permusuhan yang dimunculkan akan tapi waliyun hamim yaitu teman yang saling mencintai ini gambarannya apa irfa yaitu apa mengganti atau membalas keburukan dengan kebaikan Masya Allah. Ini ya. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka telah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di suatu tempat, kemudian penduduknya, ya, ini tidak menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengolok-olok dan menganiaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari <clears throat> oleh malaikat Jabal, ini kan, <clears throat> malaikat penunggu gunung, agar gunung tersebut ditumpahkan kepada kaum tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas dengan suatu kebaikan. Didoakan kebaikan, masya Allah ya. Didoakan kebaikan. Semoga anak keturunan nanti adalah orang-orang yang istiqomah di atas keislaman. Ya. Kan? Maka doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkabul. Ini penerapan dari ayat ini wala tastawil hasanatu wala Kebaikan ini tidak sama dengan keburukan. Seandainya ada orang yang berbuat buruk kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan. Seakan-akan tidak ada permusuhan di antara kalian. Seakan-akan kalian, yaitu orang <clears throat> yang dicelakai dengan orang yang mencelakai tersebut adalah waliun hamim, teman yang saling mencintai. Teman yang saling yang saling mencintai. Masya Allah. Wa ta'amalu ayyuhal arifun bil lughatil arabiyyah. Maka <clears throat> pikirkanlah wahai orang-orang yang mengetahui, yang paham bahasa Arab, kaifa ja'at an-natijatu bi idza al-fujaiyah. Bagaimanakah <clears throat> datangnya an-natijah yaitu hasil dari kata idza fujaiyah ya idza fujaiyah. Idza fujaiyah ini menunjukkan bahwasanya terjadi secara tiba-tiba. Ja'a Muhammadun fa idza mudarrisu ja'a gitu kan. <clears throat> Muhammad datang, tiba-tiba gurunya juga juga datang, juga masuk ke dalam kelas. Ini dinamakan apa? Ida al fujaiyah. Lianna karena ida al fujaiyah tadulu alal hudus al fauri jatiha. Ini ya, ida fujaiyah ini menunjukkan kejadian secara langsung di dalam hasilnya. Ya. hasan wal sayyi'ah idfa billatihi ahsan. Faida, ini kan maka masya Allah, masya Allah. Seandainya keburukan tersebut engkau balas dengan suatu yang lebih baik, faida ini yang dimaksud ida dijelaskan di sini. Tadulu alal hudus al fauri. Yang terjadi setelahnya secara langsung, kejadian secara langsung adalah seandainya keburukan dibalas kebaikan tersebut, yang seharusnya keburukan tersebut memicu permusuhan. Akan tapi di sini dikatakan faidallah dibayna kawabayna wa adawah ka'annahu waliyun hamim. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi waliyun hamim, yaitu teman yang sangat akrab, teman yang sangat yang sangat apa saling mencintai. Masya Allah. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Walakin laisa kullu ahadin yuwaffiqu lidzalik. Akan tapi tidak setiap manusia diberikan kemudahan untuk melakukan yang demikian tersebut. Artinya apa? <clears throat> Misalkan ya terkait dengan kedoliman uang. Ya. Di apa? Misalkan utang misalkan ya satu juta kemudian ya katanya mengembalikan tapi terus ditagih itu gak kembali-kembali gitu kan. Kalau ini diterapkan ini malah gak ini ya. Malah gak diminta dimintakan tapi dikasih lebih. Wow, oh, ini gak mampu bayar dikasih lebih gitu ya. Ini kalau idfa bilatihi ahsan. Kalau misalkan Orang yang biasa aja tingkatan wajib sabar ya sudah dimaklumi begitu saja ya. <clears throat> dimaklumi mungkin dia nggak punya uang. Nah, tapi billati ya asan, idfa billati ya asan, yang lebih dari itu misalkan menunjukkan oh ini tidak mampu akhirnya malah dia itu menambah lagi. Bukan menambah utang, tapi apa? Menambah sejumlah uang untuk orang tersebut. Walakin maka dikatakan oleh saya di sini walakin laisa kullu ahadin yuwafiqu lidzalik akan tapi tidak setiap manusia diberikan kemudahan untuk melakukan yang demikian tersebut. Ya, ya kalau dipukul ya balas mukul, gitu kan? Kalau di, di apa ngutangi ya harus kita kita minta. Ya. Kalau misalkan pinjam buku ganti kebalikan ya harus kita minta. Ini umumnya manusia. Nah, tapi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang natijahnya ini adalah hasilnya ini lebih mulia ya, daripada suatu yang dilakukan tersebut adalah dia itu idfa billati ya hasan membalas dengan suatu yang lebih yang lebih balas yang lebih baik ini kan walakin laisa kullu ahadin yuwafiqu lidzalik akan tapi tidak setiap manusia diberikan kemudahan untuk melakukan yang yang demikian tersebut baik qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma yulaqaha illa alladhi sabaru wa ma yulaqaha illa dhu haddin azimin ya dan tidak mendapati sifat-sifat yang mulia tersebut kecuali orang-orang yang sabar dan tidak mendapati sifat-sifat yang mulia tersebut kecuali duhad duhaddin azimin orang yang memiliki bagian bagian pahala yang sangat yang sangat agung ya. inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah <clears throat> Masya Allah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita terkait dengan muamalah dengan manusia kalau orang <clears throat> misalkan ya pada umum manusia ketika <clears throat> di apa berbuat ada orang berbuat baik kepada dirinya ini mudah untuk membalasnya bahkan dia itu apa berupaya untuk membalasnya seakan-akan dia itu berutang budi terus untuk membalasnya pengen membalasnya antapi ah, yang kurang dari sebagian kaum muslimin adalah akhlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala idfa billatihi ahsan ketika seorang manusia berbuat buruk kepada kita ah, berbuat buruk kepada kita. Hendaknya yang sikap yang terbaik adalah kita itu malah membalas dengan suatu kebaikan. Ya. Ini dibalik ya. Kalau bahasa Indonesia air susu dibalas dengan air air tuba. Kalau ini air tuba dibalas dengan air susu, gitu kan? Air susu terus air madu ya, pas madu ya. Taib, <clears throat> itfa billatihi asan. Yang wajib adalah maafkan. Nah, tapi ada yang lebih mulia dari itu <clears throat> yang wajib adalah maafkan dan berlapang dada terhadap kesalahan mereka. Tetapi ah, ada yang lebih mulia dari itu, yaitu membalas dengan yang suatu yang baik, ya, suatu yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang itu adalah sebab-sebab permusuhan dijadikan sebagai sebab-sebab pertemanan. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga termasuk strategi <clears throat> untuk mendekati manusia ketika ada misalkan ya perasaan-perasaan Manusia pasti ada seperti disebutkan Syekh tadi, manusia sering bergaul gitu kan. Pasti di sana ada apa alisaah, ada keburukan-keburukan terkait dengan tindakan, terkait dengan ucapan dan seterusnya, gitu kan. Maka yang tepat adalah <clears throat> agar kita itu kembali berkawan dengan mereka seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kuat lagi yaitu dengan membalas isaah tersebut, perbuatan kejelekan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik, gitu kan dengan sesuatu yang lebih baik. Seandainya ada orang yang menghibah kita, seandainya ada orang yang mencela kita, maka kita malah memuji mereka. Hah? Memuji mereka, kita menyebutkan akhlak baik mereka, ya, di manusia yang lainnya. Maka yang demikian tersebut <clears throat> tidak menimbulkan permusuhan, akan tapi akan menguatkan persaudaraan di antara mereka. Waliyun hamim, ya. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sikap seorang muslim yang paling baik ketika ada seorang yang berbuat dolim kepada kepada mereka. Dan ini telah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling yang paling mulia. Ya. Wa inna wa inna la ala khulukin adim wa inna kala ala khulukin adim dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Ini tazkiyah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kulukul Quran, akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al Quran. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilukai, didolimi oleh <clears throat> orang-orang yang selainnya tidak keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, berupa perbuatan kecuali yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh kaumnya. Ya oleh kaumnya. Maka terbukti ketika Fathul Mekah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diusir dari negerinya, Mekah menuju kota Madinah. Setelah <clears throat> Mekah ini ditaklukkan, seluruh penduduk Mekah ini masuk ke dalam agama Islam. Ya, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala idaja'a nasrullahi wal fath. Ini kan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan dan juga pembebasan kota Mekah tersebut. Fayadul nasa <clears throat> fi dinillahi afwaja maka manusia ini masuk ke dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala afwaja secara berbondong-bondong. Ini buah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika permusuhan tersebut dibalas dengan suatu kebaikan. Kita praktekkan misalkan <clears throat> ini telah diajarkan oleh ustaz-ustaz kita ketika ada orang yang dia itu berbuat mungkin salah ketika orang yang berbuat menimbulkan rasa marah kita jangan malah di kata kata yang tidak benar mungkin anak kita, mungkin murid kita, mungkin teman kita, akan tapi doakan yang lebih baik, gitu kan. Kita dulu waktu belajar termasuk anak itu ya. Ini langganan ya, langganan apa? Karena sering sakit, kurang merojaah, langganan dimarahi ustaz gitu kan. Tapi marahnya itu bagus. Waktu itu senantiasa banyak doa nah ya, sering didoakan. Allah ya dik ya bagus gitu kan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, gitu kan. Dan itu langganan ya. Setiap hari Hampir setiap hari aneh didoakan demikian. Gitu. Jadi marahnya ini diluapkan dengan rasa tersebut. <clears throat> Demikian juga ceritanya mungkin antum sudah pernah, pernah dengar yaitu Syekh Sudes ya. Syekh Sudes yaitu anak yang waktu anak-anak ini termasuk anak yang nakal, gitu kan? Anak yang nakal. Kemudian dia pulang ke rumah, ibunya marah, ibunya itu tidak mendoakan keburukan. Pergilah kamu ke sana, kamu jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Akhirnya saya sudah sekarang jadi imam Masjidil Haram. Gitu ya. Masya Allah, itfa billati ahsan. Itfa billati ahsan, maka balaslah keburukan yang dilakukan oleh <clears throat> saudara-saudara kita, oleh orang-orang yang tidak mengerti terhadap kebaikan dengan suatu kebaikan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merubah orang tersebut menjadi orang yang baik kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab permusuhan tersebut dibalik menjadi sebab-sebab kecintaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan akhlak yang mulia ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa uh, menjadikan saudara-saudara kita yang lainnya ini memiliki akhlak yang mulia sebagaimana akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan <clears throat> pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Masih terkait dengan penjelasan yang kedua yaitu badlun <clears throat> nada. Tayyib sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.